Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nura yaumal qiyamah. Artinya, Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat.